sembari menatapkan wajah, dada, tangan dan kedua tangannya. Berdoa dengan tajam, hendaknya tulus, ikhlas, hanya memuja Allah dan tentunya sesuai petunjuk Rasulullah. Abdurrahman bin Abu Sufwan berkata, saat Rasulullah menaklukkan Mekah, aku keluar dan melihat Rasul beserta para sahabat keluar dari Ka'bah. Mereka menyentuh sahabat pada Ka'bah sampai ke Hijir Israel menempelkan satu mereka ke Ka'bah dan Rasul berada di tengah-tengah mereka. Sikap Insya Allah merupakan doa yang sangat diijabah Allah. Tidak heran jika Mutazam menjadi tempat yang diperbutkan jutaan dana haji. Hanya pertolongan dan anugerah Allah seseorang dapat menikmati Haji yang didukung oleh toko jazirah khas Timur Tengah, pusat oleh-oleh haji dan umroh termurah dan terlengkap. Istana TNI 92,3 FM Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia Nikmati pengabdian dengan cinta Alhamdulillah sahabat TNI selamat malam Selamat beraktivitas malam hari ini yang sedang beristirahat Semoga tetap sehat dan tetap semangat malam hari ini Semoga teman-teman dan tambah sehat Sahabat TNI Solusi Sehat ala Pondok Polisi Indonesia dan juga MJKM juga semuanya satu jam ke depan hingga jam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini hari Jumat 26 Muharram 1435 Hijriah 29 November 2013. Ada bersama saya Anda Fauzan dan sahabat MT dan tentunya ada sumber yang ilmu ya malam hari ini berbagi solusi-solusi jitu terhadap permasalahan ya, yang sahabat NT konsultasikan di malam hari ini. Ada Satria dari Pondok Politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satria Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. you're doing. satu proses ekspresi proses pengeluaran dan itu yang memang dalam beberapa orang memang sistem yang sangat alami ini bisa menjadi mengganggu ya, ketika memiliki merasa berbeda dan sebagainya dan mungkin kalau orang seperti ini bingung mau resolusi bagaimana gitu dokter juga bingung juga ya insya Allah bisa disolusikan di Universitas Indonesia nah kita bisa dulu tambahan ini karena memang di dalam tambahan ini sebetulnya perbedaannya wajar karena memang ada 3 sampai 4 juta pelajar keringat dan itu tambah jenis yang berperan dalam pengeluaran keringat ini adalah dua yaitu kelenjar ekran dan kelenjar apokrin Mengapa dikatakan ini luas dulu sebagian cara ini besi panjang kulit dan dia meregulasi suhu tubuh dengan cara meninggikan kulit oleh keringat akan dikeluarkan ketika tubuh suhu tubuh meningkatkan itu. Jadi kalau kita ke panasan juga sebelum harus eh, panas di luar dulu, ini diberikan pendingin ini semacam radiator ya. Kalau kita lihat tadi eh, kemarau panas banget, kadang kita kan seringkali menyipati halaman kita dengan air nah, supaya ada halaman yang menjadikan nah kalau mungkin standar FM juga fungsinya seperti itu dan kemudian yang kedua adalah gambar APM karena memang terutama itu mungkin di area tubuh yang memiliki rambut nah, seperti area eh, ketiak dan area kanibal itu ya nah kalau saya dulu tambahan dari bukan dari misalnya ilustrasi adalah gambar APM hanya mulai tumbuh atau aktif ketika seseorang sudah memasuki masa pubertas nah, itu bedanya ekran sama broken nah kemudian kenapa sih kalau seseorang itu bisa tanya keringetan bau nah, karena memang keringetan bau ini uh, eh, bukanlah diproduksi oleh semua kelenjar namun keringetan dikeluarkan oleh kelenjar ekran ini bisa tidak berbau meskipun jika terjadi penemukan bakteri gitu ya maka baru muncul-muncul gotok itu jadi kita sudah menumpuk-menumpuk keringatnya baru akan baru akan ya tempat dari keringatnya dari pertemuannya namun daripada dengan ini saudaranya siapa ini apakah saudara berkenal akan terangkan bertanggung jawab terhadap perbedaannya karena itu karena tadi apa ini baru mulai aktif ketika sudah pubertas maka

katakan begitu ya. Kemudian dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini siapa yang melakukan semua mereka terhadap perbuatan dan berbeda. Yang pertama memang adalah orang yang sudah masuk masa pubertas. Siapa ini? Yo, sudah banyak tapi ya, dari soal sih sudah banyak gitu ya. Kalau sudah usianya tapi kok belum puber kan,

kemudian yang keempat adalah orang yang memiliki berat badan lebar maupun yang ke lima adalah orang mengkonsumsi makanan pedas terutama mungkin cabai ya dan seseorang yang punya penyakit lainnya seperti diabetes diabetes adalah salah satu orang-orang yang berkendali ya memiliki penyakit yang berat begitu apa sih sebenarnya penyebab bau badan gitu ya yang pertama adalah memang orang ini biasanya sangat ditemukan pada orang-orang yang manja. Manja, tadi ya. jarang maksudnya ya. Karena jalan manja, maka potensi dari pertumbuhan bakteri yang bisa mengurai zat di dalam keringat ini semakin bertambah. Jadi, kan ini yang gitu ya. Sebabnya bisa bagus ke baik dan sama Kemudian uh, perubahan eh, ini juga selanjutnya dari human dari di tubuh kita juga bisa uh, menandakan adanya masalah kesehatan yang khusus. Nah, masalah apa sih sebenarnya itu? Antara lain sebenarnya diberikan oleh masalah transmisi liver atau hati atau hepar, kemudian dan masalah pencegahan serta infeksi jantung. Nah, ini karena jantungnya agak mengerikan dan akhirnya fungsi imunitas kita dan menurunkan kemudian ada nggak sih hubungan antara makanan sama lalu badan begitu karena ya, ternyata di samping seseorang itu bisa memiliki peringatan baru karena masalah sudah masuk masalah atau eh, masalah berkasnya ataupun wanita sedang ataupun yang orang uh, mengalami stres sebenarnya stres juga juga ataupun orangnya sedang sakit gitu ya perubahannya sebenarnya juga bisa disebabkan karena makanannya dikonsumsi jadi jangan udah setelah dengar ini terus iklan langsung minum parfum ya yang lain yang lain yang jangan gitu nah karena karena ini menunjukkan bahwa bisa disebabkan oleh kelenjar dari otak pikiran dan utama dari kelenjar adalah untuk mengeluarkan racun atau toksin nah dan ini merupakan bagian dari proses detoksifikasi alami yang dilakukan oleh tubuh. Jadi intinya eh, ketika tidak ada racun maka yang harusnya yang dikeluarkan ya hanya keringat saja. Nah, memang keringat yang berbau bisa menandakan bahwa uh, eh, ketika kita beracun apa enggak begitu Kalau ada yang punya levometer yang beracun yang jauh, orang dikasih orang eh, tempat sama tulang <laughs>

Radio MJFM Jogja komentar di sana insya Allah pertanyaan yang Anda sampaikan akan dibahas di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama Solusi Sehat ala Pondok Polisi Indonesia, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat akan kembali setelah informasi dari relasi kami. Berikut ini. banyak tapi kok bawaannya lemes terus nangis ya udah bisa nangis sih tapi nggak apa-apa tuh itu sakit apa ya pak nggak tahu itu udah nggak tahu apa-apa nggak usah kamu kami. Kami menuju kemampuan, kami yang bisa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya possible

Nah, itu setahu saya kaku itu kayak apa ya kayak mungkin udah lagi kan oh gitu tapi kalau selama dua puluh rumah sakit yang saya kira mungkin ada perubahan paham jadi dijelaskan lagi uh, tapi kemudian uh, yang mungkin yang menarik adalah ketika diberi obat sama uh, sama sama dokternya kok tidak dia benar sakit ini kalau saya jawab ini jadi kedokteran bisa mukul lagi <laughs> nanti nggak ada kerja yang saya memberikan pemisahan uh, bukan haknya saya kalau memang mau ditanyakan hal seperti itu hal seperti sebut coba kita bisa berikan keterangan dulu obatnya berarti apa jenisnya apa dan untuk apa gitu. nah kalau kemudian ditanya seperti ini mungkin yang bisa kita uh, statement paling aman yang bisa eh, kami berikan adalah bahwa mungkin tubuhnya kurang bisa menerima uh, reaksi dari obat yang diberikan itu kan aja Nah biasanya memang kalau reaksinya tidak sesuai mungkin bagi delivernya kurang mampu untuk mengambil efeknya mungkin akhirnya misalnya jadi panas dan itu bikin tubuh tidak nyaman. Tapi sekali lagi itu kemungkinan gitu ya. yang paling bisa menjawab adalah dokter yang uh, sahabat tulis temui dulu. Gitu. Karena kalau obatnya itu apa dan biaya tersampingnya harusnya bagaimana. Gitu. Jangan seperti itu karena istilahnya kalau dari sakit karena sering itu memang sering itu bisa menimbulkan perasaan untuk liver maupun jantung itu saja yang bisa kami berikan bahwa bagaimana dan kenapa paling dari juga kemungkinan saja jadi di sini saya tidak memberikan sebuah statement mungkin bisa menjadi kedokteran ya atau dokter yang bisa lebih bisa itu baik saya kalau jadi dicek dulu ya buatnya kenapa dan semoga tidak tambah lagi

apa menyimpang itu dengan Jokowi kan lucu ya itu mungkin ada jam-jam mas apa jam-jam ada jam-jam ketidikan nah kita apa yang jadi ada pola selalu itu kan assalamualaikum Alhamdulillah dengan sama siapa di Ibu Kandi di Jawa Ibu Kandi suaranya bisa lebih keras

terlalu banyak terekspos terhadap patogen yang terlalu lembab mulai dari jadi itu sering dikasih uh, makanan yang manis apa enggak bagi keluarganya apa enggak walaupun usia baru 13 tahun gitu. kemudian uh, untuk masalah obatnya kebetulan saya memang bukan uh, saya belum pernah ter, uh, melihat obatnya gitu ya kemudian sudah baca efek sampingnya tapi sebetulnya kalau memang itu adalah obat itu maka mungkin ditanyakan ini efek sampingnya apa di dipinum-pinum dulu pada samping apa ditanyakan ke dokter yang bersangkutan nah, kemudian kalau memang nanti ingin diterapi secara holistik nanti insya Allah kita akan memberikan terapi yang untuk anak sama memang ada herbal sifatnya nanti bisa membantu mengurangi cairan di otak tapi ya sekali lagi memang ini karena kecil sudah sudah ini itu mungkin harus pintar-pintar jaga makanannya uh, sama hatinya gitu ya sama nora rajin untuk konsumsi uh, obatnya dan gitu dan mungkin uh, nanti untuk ngaji nanti ke besok sekarang bahannya ini biasanya biasa bisa bisa minum kapsul secara rutin gitu dan mungkin Bu dan Bu Tama bisa ya, kalau pernah Pondok Politik Indonesia. jadi insya itu kan lebih baik. Baik, kami akan lebih lanjut boleh Reni Terima kasih Bu Reni di

dikurangi kemudian banyak air putih air putih kemudian ah, sampai ke olahraga secukupnya kemudian karena jangan mulai terus acaranya dan over dari majang dan kemudian setelah itu nanti kalau memang dirasa kok masih terlalu lama jadi saya sangat menyarankan untuk bisa um, saya ke bahasa Indonesia Jangan kita bantu untuk terapi pengelolaan racun yang lebih optimal di tubuh yang Ini juga bisa dibantu oleh beberapa herbal sehingga kita sangat menghilangkan racun di dalam tubuh begitu. itu seperti itu cara cara yang bisa untuk dilakukan. Nah tentunya ketika kita sudah pernah berurusan sama keringat berbuk, tentunya kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada organ-organ yang kurang baik. Dan itu kita tuliskan yang atau ada pada bulan-bulan dan sebagainya nah ini tentunya perlu waktu untuk recovery uh, sampai ke tahap optimal lagi jadi jangan diganggu dengan makanan yang saya gendong sebetulnya ketika kita menghilangkan bau badan yang kurang sedap dari tubuh kita itu kita sedang membersihkan tubuh kita jadi jangan dianggap hanya sekedar menghilangkan bau badan demi tersaji ya tapi membersihkan tubuh kita dari racun untuk kesehatan kita satu kedatangan ya kalau untuk di mas gimana bisa membaca di bulan sebenarnya memang nggak secara genetik misalnya anaknya nah soal hal seperti ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa uh, ternyata memang yang namanya penyakit ini sangat tidak sama kesehatan khususnya. Jadi uh, yang memang salah satu kesehatan yang dilakukan di Imperial College di London ya, yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki bau bagian berlebih memiliki ketidakseimbangan yang menyerang bakteri baik yang hidup dalam sistem pencernaan. Nah, jika mikroorganisme kita di dalam usus kurang seimbang, maka fungsi ini dalam proses pengeluaran racun dari usus dan produksi zat zat gizi dari terganggu. Kondisinya memicu bau badan dan juga masalah kesehatan lainnya. Gitu. Nah, lazim ini adalah baik obat-obatan atau antibiotik dan steroid makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi daging merah, dan tentunya rendah serat. Nah, ini uh, bisa terjadi kita amalkan sendiri atau memang ketika kita sedang diancam akhirnya orang tuanya orang tuanya memiliki sudah memiliki kelainan di organnya sehingga kita entah entah bagaimana terdapat kekurangan di situ atau memang kita punya dua dua dua amalan yang sudah dua jadi kita mengamalkan amalan yang salah dan terlarang kita dapat uh, eh, turun dari organ yang melanggar tadi bilang kan secara umum itu bukan berarti tidak ada harapan uh, eh, kita adalah bakat bakat itu bisa diatasi dengan cara mengubah pola hidup jadi mengubah pola hidup akan membuat anda memiliki bakat yang baru tentunya jadi tidak ada kemudian uh, yang penting kita cepat berubah aja jadi ini kalau untuk ilmu ideologi itu yang memang akan memiliki pengaruh tapi ya tentu saja kalau ada yang tempat umum dari kecil gimana kita bisa di apa bisa diatasi dengan cara mengubah pola hidup dan terapi yang sesuai dan jadi terapi yang sesuai itu ya kalau memang penasaran yang merasa punya ketolongan orang tua ini boleh cek di Polres Indonesia sambil mengalami kesehatan Malaysia atau cek di Polres biologi secara umum untuk melihat apakah memang organnya punya kemiripan atau calon uh, tekanan atau stres yang sama dengan uh, penonton. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Satrio sembari membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sahabat dan dia ingin konsultasi silakan manfaatkan 884205 SMS di 081578 60923. Yang kembali adalah informasi dari rekan-rekan berikut ini. yang sih, tapi tidak ada kepada Muslim mengapa biaya

silakan. Video reportnya juga bisa simak ya melalui live audio streaming kami di www.mgradio.com. Bagi pengguna BlackBerry, smartphone Android akan manfaatkan aplikasi Nux Radio, Mobile Expire maupun C Live Live untuk menyimak MTA di Yogyakarta ya. Mau bergabung? Silakan 02748884205 SMS di 0815786093. Sebelum kita berhasil nih Pak Satria tadi disampaikan di awal ya bahwa menggunakan bisa menyumbat bisa menyumbat dari dalam keringat kita dan juga konsumsi cabai konsumsi lombok konsumsi daging merah itu harus dibatasi kenapa sebenarnya ya sebenarnya biasanya kan memang kalau dari segi penggunaan deodoran itu kita menyimpan racun dalam tubuh kita kalau menyimpan racun berarti racunnya akan dikeluarkan oleh cara yang lain bisa jadi masalah karena akhirnya akan berputar terus dalam tubuh kita artinya membebani kerja kita dan ginjal dan meracuni akan organ lainnya jadi ini agak sedikit berbahaya jadi memang pada akhirnya bolehlah kita menggunakan kalau memang belum bisa lepas ya tapi yang lebih baik adalah sambil menggunakan itu jangan 24 jam ya jam dan kemudian yaitu pola makannya supaya tidak keluar darahnya tertumpuk gitu. seperti itu dan kemudian soal daging merah ini memang eh, menurut penelitian ada di chemical science jadi untuk daging merah ini kita eh, diterbitkan dalam salah satu di tahun 2006 menyebutkan bahwa mengkonsumsi daging merah lebih menunjukkan berbagai yang kurang hangat Kenapa begitu? Karena memang pasar anime di dalam daging merah ini melibatkan daging cairan keras selama proses penyerang berlangsung. Dan enzim selanjutnya mencapai sebuah proses dalam pencernahan asam amino tersebut yang tercampur dengan bakteri dengan bakteri di kulit selama proses pertama Dan ini yang membuat ketiganya bau yang kurang enak pada nafas, keringat, dan biasa atau kotoran kita dan itu pendidikan ini juga salah satu makanan yang sulit sehingga tubuh harus bekerja lebih keras untuk yang menyebabkan kenapa kok kita merah gitu ya daging banyak residunya bikin juga terlalu mudah untuk menyerap air sehingga tidak segera membuang kandungan tapi semuanya bisa argumentasi gitu itu ada expert yang ingin tahu juga seperti jadi ini memang harus bisa dikurangi atau dikendalikan sehingga ya kamu makanlah sesuai dengan keluar kita jangan berlomba-lomba dalam makan yang kita mengacaukan anak-anak Baik, jadi ada mas Satria ya di ya, dulu memang berperingkat juga tidak ada masalah sama nanti badannya kebanyakan kalau jangan olahraga kebanyakan nanti ujung-ujungnya tubuhnya terunduk nanti kalau nggak nggak nggak mau keringat tapi nanti yang lain masalahnya kan gitu tapi memang olahraga ini memang eh, resepnya bisa membantu dalam mengurangi beban yang tergantung dari penyebab bebannya karena biasanya ketika mengkonsumsi madu itu akan menambahkan paru-paru dan menambahkan yang namanya paparan di usus besar sekali lagi ini melembabkan melembabkan karena lembab jadinya mudah keluar tapi ini nanti juga bersifat agak hangat jadi agak bisa hati-hati kalau tubuh itu panas nanti juga bisa kurang baik dan kemudian kalau pencuri sendiri dan membantu proses detoksifikasi sendiri kan jadi ini memang membantu untuk mendetoksikan racun yang ada di dalam tubuh begitu uh, tentunya dia yang membuka paru-paru membuka uh, jadi ya bisa membantu gitu akan tapi ini bukan berarti semua orang kalau minum ini bakal berhubungan sama tergantung penyebabnya itu apa gitu baik kita ke sahabat Momon usianya 24 tahun di Bantul cara mengatasi atau mengobati ambeien gimana nih mas? Ya. cara mengatasi atau mengobati ambeien yang pertama ini memang bisa dilakukan dengan cara eh, pertama menghindari makanan pedas dan menambah konsumsi asupan air kemudian makan makanan yang berserat cukup harian kemudian untuk terapinya disarankan merekomendasikan terapi akupunktur dan tekan toleransi Indonesia dan nanti kita akan memberikan ini kan ambilnya semacam semacam ada ambilin saja baru turun saja atau ambilin sudah campur ada peradangan yang luar biasa karena cukup mengganggu ini nanti kalau untuk dua mulai ini akan ada seperti masih momen ya, langsung saja kalau apakah bisa dideteksi Kalau ini penyebabnya itu di waktu muda, tapi dampak sakitnya kalau sudah tua apa yang apa yang benar seperti itu. Jadi menurut beliau seharusnya bisa dideteksi secara dini. Oke. Baik, cara kemudahan apa memang dalam masa sudah ada masalah itu jadi tidak pemikiran mau kan salah satu bilang Nah, tapi misalkan kita merasa bahwa kita itu bunyi takut kaku Nah, kemudian kita tidak segera menyelesaikan takutnya tersebut, maka maka memang benar dalam jangka waktu lama kita nanti akan mengalami yang namanya secara positif karena tidak bisa eh, melemaskan otot kita berarti kita bisa merasakan bahwa memang kita tidur kita banyak rileks nah Jadi perlu bantuan untuk diterapi secara dini supaya tubuhnya bisa rileks tubuh relax rileks nanti bisa membantu memposisikan tubuh ke lokasi yang seharusnya ini menghindarkan dari self kepikiran gitu dan mungkin kita jangan dipijat sembarangan gitu. tidak tidak begitu sembarangan malah bisa meningkatkan resiko gitu seperti itu. Jadi berhadapan dengan guru kita, merasa kurang nyaman, segera cari solusinya, kalau solusinya sendiri tidak bisa, ya coba ngobrol satu kumpul dari sini bisa, soalnya kita akan carikan solusi. Insya Allah. Baik, terima kasih salam lagi sudah berbagi ya. Nah, kemudian selanjutnya Mas Satria di SMS ada pertanyaan dari seorang ibu apakah boleh mencukur bulu ketiak tangan menurut beliau ini sangat bau jadi agak terasa minder kalau berpergian harus pakai baju lengkap Waduh, DKP segala jika aroma malah justru mengundang bau katanya. Jadi harus berbaju lengkap. Tapi anehnya kok suami malah suka dengan bau badan itu DKP Mas ya. Bila pergi kerja dua atau tiga hari malah ambil baju untuk tangan maksudnya itu ya? Gimana ini gitu ya Mas ya? Dan baunya seperti apa?

Nabi Adam Kita juga sejenak sahabat lagi, nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir silahkan bagi sahabat yang ingin bergabung SMS di Setelah informasi berikutnya. रहा है comfortable sahabat solusi bisa para penonton Indonesia bersama MKFM Yogyakarta di seri sebelumnya sudah ada pertanyaan dari sahabat kita di SMS Boleh nggak sih untuk pun bursa siap karena sangat mengganggu sangat jauh walaupun suaminya nggak terganggu ya dan juga ada ibu anak tapi solusinya bukan solusi ya suaminya ya iya suaminya kalau boleh apa itu masih boleh karena pas sudah terlalu panjang itu juga nanti bisa jadi tempat istilahnya tempat pertandingan yang dari bakteri gitu kalau seperti itu ada nggak sih obatnya karena kita hanya solusi dan obat ada nggak sih obat herbal oh iya ada obat herbal yang di yang dikhususkan untuk pembuahan hasil tubuh dan itu ada ah, kemudian supaya mempertahankan uh, jangan terlalu sebelum ada banyak ya jadi minum atau mengonsumsi makanan yang beracun itu aja sih awalnya yang teri itu jadi itulah tubuh yang sehat maka insya Allah bumi juga uh, tidak terlalu bermasalah kan gitu gitu nah, jadi mas uh, masalahnya itu ini nah, kalau sungguh untuk uh, datanya gitu ya itu kan saya sempat bilang bahwa di dalam keringat yang orang memberikan sudah ada karyawan ya yang itu merupakan eh, mengundang kelangsan eh, lawan jenis gitu kalau misalkan ada yang namanya eh, serangga bisa mendeteksi ada ada ini ya ada kepingan di jauh sana itu kan ada fenomena fenomena sangat kuat ini yang lain kita harusnya nggak bisa menangkapnya karena kita sibuk dari serangga kita harus ada jadi ada fenomena jadi ada pengadilan ya sama semua sama seperti itu gitu itu mungkin sarannya seperti itu nah, ibu Ana jelaskan banget ibu Ana nah kalau di tempat kami kami uh, kami biasanya melakukan standar pertama adalah analisa liga kemudian analisa darah dilakukan analisis kita bisa menggunakan holistic health analysis dan kadang kita juga bisa menggunakan analisis ideologi dan psikologi untuk melihat kondisi organ dan memberikan gambaran kira-kira nanti pembenahannya harus dengan terapi apa, bagaimana makanannya apa, herbalnya nanti baiknya apa. Seperti itu. Nah kalau pengamen ya yang saya tahu memang yang ada di semuanya itu di Pondok Indonesia itu, itu ada di Jalan Sunan Muria nomor 5 uh, eh, Joko Zodi Mati Sulu Hancang Mati Islaman ini lokasinya ada di Jalan Kaliurang Kilometer 8 Masjid Wakari Perempatan Kantongan atau Ring Kaliurang ini kota terlebih dahulu sampai ketemu uh, bensin pertama di kanan jalan namanya pom bensin Pujaan uh, bagian bawah PLN ini masih utara masih utara lagi nah, kemudian setelah ketemu pom bensin yang pertama tadi masih utara nanti ada dua kiri masuk jalan damai dan kita udah jalan damai terus terus sampai ketemu Alfamart nah kalau udah ketemu Alfamart nanti uh, bisa uh, pelan-pelan akan ada belokan ke kanan kedua setelah Alfamart ini ada beberapa warna coklat dan bisa jawaban masuk ke sana di jalan Sunan Muria ya. nah kita nggak jauh dari ujung jalan tersebut ada pondok listrik Indonesia untuk reservasi informasi bisa di menghubungi kami di nomor customer service kami yaitu di 0878 39 56 0590 saya ulangi 0878 kita coba layanan terapi setiap hari Selasa sampai Minggu mulai jam setengah sepuluh sampai jam sembilan terhadap ayat dan sunnah maka nafasu untuk terakhir terakhir insya Allah jam 4 nah libur ya senin insya Allah kita libur nah selanjutnya tadi kabarnya lebih ke progo bagaimana cara mengatasi kalau sekarang ini yang di daerah Salvador nafas yang bau nah, nafas yang bau datangnya nafas yang bau dari mana nah dari perut nah bersihkan perut sahabat saya pasti kok gimana ya kalian gitu ya ya pertama ya memang lihat apa yang kita makan lihat apa yang kita keluarkan yang kita makan masih banyak um, mungkin daging merahnya atau gorengannya atau minyaknya atau pedasnya bagaimana yang kita keluarkan sudahkah lembek sudahkah berwarna terang atau sudah pekat hitam berat dan mungkin aromanya sangat tidak sedap nah kalau masih yang kategori kedua itu belum sehat Nah, kemudian saya harus bagaimana? Misalnya dengan terapi yang disesuaikan dengan kondisinya. Nah, itu insya Allah bisa didapatkan di Polresik Indonesia dengan latar akupunktur dan refleksi dan bekam yang disesuaikan dengan kondisi tubuh sampai dengan analisa yang insya Allah kita lakukan dengan seksama. Insya Allah. Alhamdulillah. Tidak ya, ya, apa lagi. ya, kopi dan ya. karena ya kita kotorannya apa dinginnya terus segala macam ya. kalau untuk pelamas kopi mungkin memang yang ada di rumah sakit yang sudah besar gitu ya skala klinik belum tapi kalau untuk para klinisi mungkin di beberapa klinik ada tapi yang saya tahu di Surabaya ada yang namanya kalau irrigation jadi kita akan dimasukkan air ke dalam ususnya atau hmm. kemudian dikembungkan ususnya dan airnya karena sudah mengembung dan saya gitu ya nanti kotoran bisa rontok dan dikeluarkan dari uh, proses darah itu dan tahapnya sama ini di dari Indonesia memang belum ada karena itu tentang ekspor intensitas baru dari kekerasan yang di keluar eh, uh, ternyata sangat luar biasa ini jadi kita belum diberikan ruangan yang besar seperti itu kan seperti itu tapi di Surabaya sekarang ada mungkin sekali uh, sekali kolam cleansing sekitar 500 ribu dan untuk orang yang sudah berat itu betul lebih dari sekali untuk kolam cleansing ini mungkin harus disiapkan dana sampai 1,4 juta untuk kolam cleansing tiga kali kolam cleansing Nah, mungkin kita dari pembangunan ini jadi penasihat terakhir kita malam hari ini Mas Fata dalam terakhir mungkin ada kesimpulan lagi informasi dari teman-teman penonton sebetulnya lagi bahwa tubuh kita diciptakan oleh Allah dan wa Ta'ala dengan berbagai perangkatnya dari yang mungkin bagi kita menyenangkan apa yang bagi kita tidak menyenangkan tapi tidak pernah ada sinyal-sinyal yang tidak ada manfaat jadi ketika kita memiliki ingat uh, yang berbau maka kita bisa introspeksi kita ini sudah benar menggunakan tubuh kita atau belum dibanding kita menutupi bahwa tidak tersebut lebih membangun tubuh yang bersih yang wangi dari dalam hutan dari luar dan nah dari itu sahabat bisa mendapatkannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat mengonsumsi air putih yang mencukupi kemudian juga melakukan olahraga laborator dan memang terapi yang sesuai dengan kondisi tubuh sahabat dan insya Allah bisa sahabat dapatkan di Indonesia nah untuk informasi kita insya Allah tanggal eh, 21 sampai tanggal 22 Desember nanti mhm. kita akan mengadakan tanding bakal holistik Dragon kami Jadi ada diskonnya, kalau diskon Jadi kalau bisa biasanya di eh, pusat pembangunan ada diskon harapan, kita juga diskon harapan untuk training kami di mana harganya untuk pendaftar awal hanya enam ribu rupiah tapi insya Allah dengan materi yang ditambahkan jadi juga ada yang mulai ikut mungkin akan memberikan tambahan materi di sini gitu. Bagi sudah pernah ikut bisa mendaftar nanti ada harga khusus untuk yang sudah pernah ikut yang waktu itu. Nah ini untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi kami di 08 78 66 059 kosong. Kami bukan listrik ini sahabat akan diajari bagaimana konsep pengobatan holistik yang sebenarnya kemudian perannya bagaimana, cara mendiagnosanya yang benar bagaimana, sampai ke teknis mencari dan melakukan pengobatan seperti apa. kalau setelah lulus dari sini, ada yang dengan baik, dengan ya, dengan baik, maka saya tidak pusing untuk ketemu pasien dengan berbagai macam penyakit. Termasuk tahu mana yang bisa diobati, mana yang harus diselesaikan dan Baik, terima kasih sekali Mas berbagi solusinya malam hari ini materi-materi yang tentunya lebih Terima kasih. teman-teman di Eni di Bandung, Bu Ana dan juga Bunda Ulan yang sudah bergabung malam informasi dan inspirasinya bisa bermanfaat bagi kesehatan kita semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat tadi yang ada di SMS. Mohon maaf belum bisa terjawab semuanya ya. Insya Allah lain waktu pekan mendatang kita lanjutkan kembali. Terima kasih sahabat MD tetap simak terus solusi sehat anak pondok politik Indonesia setiap hari Jumat pukul 19.30 hingga jelang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kalau Fauzan Didan kami setelah ini menemani sahabat semua di musik positif malam di Jakarta. Jakarta.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 banyak ketika Haji 1434 Hijriah. Haji Ifrat adalah melakukan ihram untuk berhaji saja di bulan-bulan haji. Setiba di Makkah melakukan tawaf kudum, kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu bersa'i di antara Sofa dan

Tepatnya hari ini sudah Anda lewati. Saatnya kembali meniti keluarga sambil menikmati musik positif pilihan dan sound silaturahim dalam musik positif malam MKK sesaat lagi. Thank you. Sikat yang di 92,3 FM juga inspirasi keluarga Indonesia Nikmati penuh 9 November 2013 Masih bersama sahabat siar Fauzan Zidan hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat Selamat menemani waktu santai waktu rehat sahabat MP setelah seharian beraktivitas dan juga melaksanakan rutinitas seharian ya semoga aktivitasnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah juga bernilai muamalah bermanfaat bagi teman-teman kita, sahabat kita, sahabat dan juga masyarakat umat sekitar kita insya Allah ya sahabat jadi mari kita berbagi inspirasi setelah sekian lama kita beraktivitas berapa jam ya seharian ini sembari menanti dan juga menjelang waktu istirahat sahabat kita manfaatkan untuk berbagi nasihat saran-saran motivasi bagi sahabat dan kita tercinta pastinya malam hari ini kita sahabat yang kita bahas ketika kesuksesan ada dalam genggaman apa yang sahabat yang dilakukan ketika Allah mengabulkan cita-cita keinginan kita ketika Allah menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita melalui kebahagiaan kita di dunia ketika sukses sudah ada di genggaman kita apa yang kita lakukan tentunya sebagai seorang muslim yang baik muslim sejati yang tentu saja bukan hanya mengharapkan kemenangan di dunia semata, tapi juga kemenangan yang lebih hakiki. Silakan sahabat kami bisa berbagi, sembari berkirim salam silaturahim dan juga salam selanjutnya yang positif di MGFM Yogyakarta 0274 884205 atau SMS di 081578600923. Ketika kita sedang mendengar apa yang sahabat MK lakukan, satu trending dari signal pemenang sejati semoga bisa menghadirkan inspirasi bagi sahabat MK semuanya yang sedang menggenggam kesuksesan ataupun sedang berusaha mencapai kesuksesan. Indonesia untuk mengatasi kemajuan ini hanya memiliki kemampuan dan melakukan aktivitas. Salah satu kemampuan pengabdian tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu Rabu berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan artinya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku mengutsangkan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku. Jika ia ingat kepadaku dalam kelompok orang baik, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya masyarakat. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari Setiana Dewi ya sudah membuka jumpa kita di sesi yang kedua bersyukurlah sesuai dengan apa yang kita bahas malam hari ini ketika sukses dalam genggaman Persahabatan sukses dalam genggaman seperti apa sih dan ketika kesuksesan menghampiri kita apa yang harus kita lakukan tentunya sebagai muslim muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yuk geng yang mau sukses katakan bilang hei hei wah banyak sekali alhamdulillah tapi ketulusan tidak hanya dapat uh, tidak dapat diraih ya hanya dengan mengucapkan kata-kata ya dan juga menulis list daftar yang harus kita lakukan butuh action nyata butuh kerja keras dan tentunya usaha ibadah ketiga ibadah sesuanya insya Allah Allah akan membukakan jalannya nah ketika Allah sudah membukakan jalan sahabat sejahtera menghampiri sahabat. Kita tanyain sama sahabat yang yang ada di lantai 0234884205. MK akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat Julis, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa pokoknya. Gimana nih sahabat Julis ketika kesuksesan ada di genggaman kita, apa yang sahabat Julis lakukan? Aku bersyukur pada Rasulullah ini kita memberikan kepada orang yang belum mengetahui. Iya. Ada lagi, monggo. Terima kasih, Bos. Boleh sekali. Kayak ada seorang Kalau orang ini setelah tiga hari orang orang itu kembali kepada Rasulullah dengan uh, sama. Lalu uh, eh, dengan betul-betul dan Rasulullah Kita dari di itu terima kasih syukur, sujud syukur kalau berupa ilmu, ilmunya dibagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Lewat jelas-jelas sebenarnya nanti di sesi selanjutnya ya, sahabat TNI yang lainnya yang mau bergabung, silakan 0815786092 untuk SMS, jangan lupa ya, sertakan nama usia tempat tinggal sahabat. Dan untuk yang telepon silakan 884205, jangan lupa ketika sukses sudah dalam genggaman, syukur yang seperti yang sudah disampaikan sahabat jelis dan Opi Setiana Dewi tadi ya salah satu ucapannya adalah alamin segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menganugerahkan kita kesuksesan kemuliaan di dunia dan di akhirat insya Allah terima kasih. Merpati 92,3 FM Yogyakarta edisi Jumat 29 November 2013. Ketika permainan tradisional Permainan mainan tradisional ini merupakan yang terpopuler di antara berbagai gelaran anak di masa lalu. Ketika berbagai jenis permainan modern mulai beredar di pasaran seperti saat ini. Dan ketika masyarakat khususnya di pedesaan belum mengenal apa itu gadget, Sekedar ini saja, biasanya anak-anak bergerombol, kembali bercengkrama dengan penuh keriangan satu sama lain. Untuk jenis permainan sugar-sugar suling misalnya, paling sedikit harus melibatkan tiga orang. Sementara jenis permainan egrang, meskipun alatnya dibuat untuk sepasang untuk satu orang, namun biasanya dolanan yang satu ini akan dimainkan secara bergantian dan berkelompok. bakso suara atau program semacam ini ada hampir di setiap daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Selain itu, biasanya masing-masing wilayah juga memiliki permainan tradisional yang khas dan biasa dimainkan oleh masyarakat sekitar. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh banyak suku, maka secara otomatis jenis permainan tradisionalnya juga sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. permainan tradisional tersebut kini mulai ditinggalkan seiring dengan membanjirnya beragam produk mainan modern yang umumnya berasal dari luar negeri. Bahkan, besar kemungkinan anak-anak generasi sekarang tidak mengenal lagi apa itu mainan tradisional. Sekarang mereka lebih familiar dengan video game ketimbang permainan petak umpet, permainan subak-subak suang, dan sejenisnya. え coming. nasional ini dengan menggelar festival kampung dolanan. Harapannya tidak muluk, selain untuk melestarikan keberadaan berbagai jenis permainan tradisional yang mulai ditinggalkan masyarakat. Sebab, jika bukan masyarakat sendiri yang bergerak, siapa lagi yang akan peduli? Wallahu a'lam bishawab. to Yeah. Al-Azhar, islam adalah mustang sabda. Islam adalah kunci dan akan terasa lezat ketika diamalkan. Maaf nah, ada apa ya? Wow, luar biasa. terlihat putih dan cemerlang. Kami sampai silau ya, melihatnya. Aku sehat dong ya. Sehat, wajah Ustazah yang segar dan cantik. Kalau boleh tahu, gimana ya Ustazah wajah, gigi, mulut? Bagaimana, Bu? kalau dia SCM saya menyadari apalagi sekarang SCM punya pusat perawatan kesehatan di Kabupaten Gigi tahap berapa saat ini para usaha dan anak-anak dapat melakukan pemeriksaan gigi evaluasi lantaran gigi pengetahuan gigi dan pemasangan barang yang ditangani oleh para dokter gigi layak mandiri dan berpengalaman di pusat perawatan kesehatan kecil kita gigi RSCM segera kunjungi di Jalan Gedung Pulau Satu nomor 204, Datang 687, 7237, atau Jalan Kawalan PM Belakang Peralia, Jalan Damai nomor 10, Datang 833, 3080. Atas jalan, mulai menciptakan salah sehat generasi bangsa.

Ada MT yang masih menyimak MTM Yogyakarta Terima kasih tadi sudah ada sahabat Julis yang bergabung ya di sesi awal tadi Sudah Ozan putarkan selanjutnya dari UNIC setelah editorial radio menuju wawasan Ozan bacakan komentar-komentar yang sudah masuk Yang sudah kirim-kirim salam silaturahim yang mau bagi inspirasi silakan di 02748842205 atau SMS silakan kirim ke 081578693. Ada SMS yang pertama Mas Fauzan requestnya pertengkaran kecil dari akustik buat teman lembur katanya nitip salam buat keluarga di Demangan Baru makasih Mas Fauzan sama-sama waalaikum ya terima kasih sahabat siapa ini ya nggak namanya terima kasih ada sahabat Nugroho malam Mas tolong di play salam untuk sahabat dari Nahawan Voice Kirim buat semuanya saja, buat Mas Fauzan selamat bertugas, terima kasih. Selamat menyimak juga sahabat Nugraha ya, semoga bermanfaat. dan sahabat Mas Bud, Bina Kreatif Art. Ketika eh, kesuksesan dalam genggaman ini kita harus bersyukur. Kemudian terus ditingkatkan usahanya supaya sukses terus. Iman, rendah hati, dan semoga selalu dijauhkan dari fakir dan kafir karena buat uniku, buat abi, kakak, adik, bersabarlah di penantianmu terhadapku. Waduh, menanti apa ini ya? Tugasnya Muka, doa kolbu. Terima kasih sahabat Masbuk bila Kreatif ya sudah berbagi, inspirasi, bersyukur terus, kemudian ditingkatkan ya usahanya. Dan jangan lupa rendah hati, jangan sampai nanti tinggi hati besar kepala ya. Terima kasih kalau Masbuk. Yang lainnya nanti ditunggu akan dengan bacakan yang ada di Twitter dan juga di Facebook. SMS juga boleh, telepon masih boleh di 8842 Thank you. gentlemen, I'm back. Terima sahabat Nugraha ya sudah SMS ada sahabat Lilin di Jakarta Kirim salam silaturahim buat Umi Indah di belakang Menjali, buat Ustazah Latifah di Pondok Al-Ansor. Mas Fauzan requestnya doa kalbu ya, kiri karena Mas Rasid selalu tersambung itu buat aku. Baik dulu, terima kasih. Dan nomor Fauzan sama MCFM, Assalamualaikum. Iya, kalau mudah-mudahan. Ripon udah, kabar baik.

Malaysia itu kok ini tunjukkan dia terus aku penuh apa nggak tahunya ketika aku kita baca sebentar itu materi anakku yang mana orang yang apa dan kemana kita cari kemana dan kemudian tapi itu aja kita orang orang seperti itu saya kita sudah dimakan

mengajarkan sendiri lalu aku ganti sesi selanjutnya mau kita mau putarkan dulu dari Fika Muka atau Kalbu sudah di sahabat Lilin dan juga sahabat masuk di Facebook. Sahabat lagi yang mau bergabung silakan nanti mau lanjutkan ya baca komentar-komentar yang sudah hadir di telepon juga masih bisa nanti di sesi terakhir musik di malam NKM Yogyakarta insya Allah menjadi inspirasi bagi keluarga Indonesia dan jangan lupa senantiasa bersyukur nikmati

atau hubungi majalah dan kembali Indonesia Radio 581 Selatan Tengah. Universitas Pesantren Baru Tauhid, lokasi Jalan Kandoran Kilometer 9, Tanggapan, Plaza Kuning 4, Menambah Tanin, Selatan, Yogyakarta. Kebetulan pembebasan tanah seluas 1.258 meter persegi untuk pembangunan aula, pondok 20 kamar, dan ruang kantor. Layanan Pesantren Baru Tauhid, Jalan Kiai Haji Agus nomor 56A, Lampiran, Yogyakarta. Telepon 0274 65 686 seperti hari Senin dan dua malam 919 212 99 atau rekening Bank Mandiri Syariah 030 009 6835. Terima cinta Allah, cinta sesama.

现在除了除了有维的德国人才的不是要欣赏欣赏万物，啊，对对对，万物是把大家慢慢喜欢的人生，身体发展到了是对的更难，呃，中国人能够参加并啊，能有的啊，我们那做职业把它发展上到了那个等等等等等，我们也得到的这个那个最大的这个啊，我们也得到的这个那个那个那个那个那个那个。

seorang Muslim adalah yang dapat selamat setelah orang Muslim dari gangguannya dan gangguannya. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan Haji. disebutkan oleh Surya Global Yogyakarta. Surya Global Karim Fauzan Bidan. Ini diritas tadi sudah spesial ya dipersembahkan untuk Bunda Bulan dan juga almarhumah kucingnya. Semoga diterima di sisi insya Allah. Ya, terima kasih Bunda Bulan sudah berbagi cerita tadi. Terima kasih juga untuk sahabat Nani Afifah di Facebook. Katanya ketika sukses dalam genggaman, bersyukur jangan sombong Firmannya bawa saudaraku nantikan kedatanganku, requestnya uji bidada di surga. Terima kasih. Ada saudaraku pun tidak lepas untuk selalu bersyukur apa yang telah didapat tersebut. Terus berusaha berbenah sehingga lebih baik lagi. Terima kasih di saya Mas Radisa, tangan kamu ngalaman di Jogja tadi. Salam buat sahabat yang semuanya. Ada sahabat bunyi Rahma, bersyukur dan selalu menjaga syukur kita. Requestnya ABK, Allah bersama kita dari GSP Nasib, salam untuk sahabat NG semuanya. Terima kasih ada sahabat Mustaf. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ogan? Alhamdulillah, luar biasa. Syukran, di khair. Lama gak dengar katanya. Oh iya, <laughs> terima kasih. Requestnya aku akan curhat pada bintang ya. Hmm. Terima kasih ada sahabat Hadis. Requestnya Gusti Rasari. Salam untuk semua sahabat MT, buat Mas Fauzan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, insya Allah. Kita ke SMS ada sahabat Naufal yang mau request Iqbal yang terbaik. Salam buat anak BKS, anak DO. Orang yang sukses, ya dialah yang tahu apa yang seharusnya dia lakukan selagi hal itu harus dilakukan. Entah mereka menyukai atau tidak ketika sukses dalam genggaman bersyukur selalu kepada Allah dan teruslah eh, berusaha untuk melakukan kebaikan ya jangan sombong jangan pernah puas karena di atas langit masih ada langit betul sekali setuju dengan sahabat Nafa kita ke Jogja dan sahabat Eli wah Mas Fauzan waktu baca editorial tadi jadi ingat masa lalu permainan itu sangat menyenangkan apalagi kebersamaannya sekarang sulit didapatkan kebersamaan yang seperti dulu ya, seperti era dulu. Terima kasih sahabat Eli. Jika kita dalam kesulitan tetap beristiqomah untuk menjaga sikap kita kepada Allah, untuk tetap bersyukur dan ingat kewajiban kita berbagi dengan sesama. Ingat dalam harta kita ada hak orang lain. Berkasnya dari sih di atas nama cinta. Cinta ya, oh cinta. <laughs> Terima kasih sahabat Anissa. Terakhir, Kemudian biasa kan eh, ada sahabat, oh belum terakhir ya, ada sahabat tinggal di Jogja. yang gitu salam buat orang tua tuaku di rumah, buat waktunya selamat siaran saja. Lagunya doa untuk ibu. Apa kabarnya kan? Alhamdulillah luar biasa. Apapun kondisi kita yang terpenting jangan mengeluh karena Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya yang selamat, ABK dari GSP dari sahabat Denny yang ada di Jogja. Terima kasih. Mau titip salam buat suami tercinta yang sedang kerja sambil dengerin kami salam sayang selalu. Semoga setiap langkah kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari Ibu Titi dibantu Bantul ya. Minta lagunya Gusti Orasari, terima kasih. Terima kasih Ibu Titi dan sahabat yang di kembali yang sudah gabung malam hari ini ya. Selalu penutupnya, karena ini adalah iklan, jadi harus diputar ya. <laughs> Dari Mas Judi dengan insya Allah menutup perjumpaan kita malam hari ini.

Terima kasih sahabat Tempi yang sudah bergabung Ada sahabat Yulis dan juga Bunda Wulan via telepon Dan sahabat yang lainnya yang di SMS dan juga via Facebook Twitter Terima kasih sudah bergabung Semoga kesuksesan yang kita raih Bukan hanya sebagai titel semata Bukan hanya untuk membangga-banggakan diri kita semata Tapi yang jelas kesuksesan ini adalah kesuksesan kita bersama Kesuksesan yang bisa menjadikan diri kita menjadi umat-umat yang bermanfaat dari lingkungan dan masyarakat sekitar insya Allah sehingga jangan lupa untuk eh, meniatkan juga kesuksesan yang kita dapat sebagai suatu amalan ibadah insya Allah bernilai ganda dan jangan lupa juga bahwa di atas langit masih ada langit senantiasa berbenah